gandakan. Allahumma amin. Masyarakat muslimin banyak hal tentunya yang bisa menyebabkan takwa kita bertambah. Antara lain yaitu mempelajari syariat agama Allah dengan detail baik itu melewati majelis-majelis taklim atau juga melewati mendengarkan ceramah-ceramah agama atau kajian-kajian pribadi dan lain sebagainya. Apalagi kita sebagai umat Islam yang berada di Indonesia ini tidak lepas dari banyak perbuatan kesalahan kepada Allah. Kalau kita jujur, bahwa seluruh anggota tubuh kita itu rawan untuk melaksanakan atau melakukan kemaksiatan. Mata itu ada ibadahnya tapi juga ada kemaksiatannya. Lisan itu juga ada ibadahnya tapi juga ada kemaksiatannya. Tangan, kaki, perut semua juga itu ada ibadahnya tapi juga ada kemaksiatannya. Bahkan hati Demikian juga tatkala dipergunakan untuk berpikir atau memiliki keikhlasan yang benar-benar dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu termasuk ibadah kepada Allah. Tapi hati yang bengis, hati yang tidak baik, hati yang suka dengki, yang suka iri, maka tersebut adalah termasuk kemaksiatan yang naudzubillah min dzalik itu sering terjadi pada diri kita. Jadi intinya masyal muslimin untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah banyak jalan tapi juga rawan bagi kita untuk meningkatkan naudzubillah untuk terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita bergembira karena saudara-saudara kita yang berangkat haji sudah pada berdatangan. Kita mengucapkan mudah-mudahan haji mereka dijadikan haji yang mabrur. Sa'yan yang masykur dan tijaratan dan tabur. Mereka orang-orang yang baru pulang dari haji ini luar biasa. Mereka datang ke kota suci Mekah menjadi tamu-tamu Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Janji dari Allah untuk orang-orang tersebut adalah ampunan. Belum lagi raf'ud darajat, peninggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan orang yang sudah melaksanakan wukuf di Arafah dia dikatakan sudah berhaji al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Menurut Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah wukuf di Arafah ternyata dia tidak yakin kalau dosanya itu sudah diampuni ketidakyakinannya itu dicatat sebagai dosa besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias setiap orang yang wukuf di Arafah itu maghfurun lahu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi mereka yang melaksanakan ibadah haji kemudian mabit di Musdalifah mengambil kerikil untuk lebar jumroh Kemudian dilaksanakan mabit di, di Mina. Kemudian lempar jumroh. Yang semua amaliyahnya setiap langkah itu dihitung pahala oleh Allah Swt. Di samping itu juga dianggap sebagai peleburan dosa. Jadi kalau misalnya selama satu bulan suntuk mereka di sana dengan benar-benar niatnya haji yang murni, itu berarti mereka sama halnya bertobat dengan benar-benar selama sebulan suntuk. Luar biasa. Mereka sudah melihat Ka'bah saja dikatakan an-nadratu ilal Ka'bah ibadatun. Melihat Ka'bah itu saja ibadah. Luar biasa orang-orang yang baru pulang dari ibadah haji. Belum lagi tatkala mereka datang ke kota Madinah untuk berziarah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, manzaro beri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang mau ziarah ke kuburanku kata Nabi, maka kelak wajib akan mendapatkan syafaatku. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an diterangkan kalau ada orang yang ziarah haji kemudian berziarah juga kepada makam Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Kemudian berdoa di depan makam Nabi muwajahah, di depan makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa memohon ampun kepada Allah. Maka Allah pasti akan mengampuni mereka. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Andai kata orang-orang itu berbuat aniaya terhadap diri sendiri yaitu berbuat zalim alias berbuat maksiat lantas mereka datang kepadamu ya Nabi Muhammad maksudnya kemudian mereka bermohon kepada Allah ampunan atau memohon ampun kepada Allah di depanmu wahai Nabi Muhammad lantas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memohonkan ampun bagi orang tersebut. Lawajatullah atau rahimah pasti mereka akan mendapati Allah dalam keadaan maha pengampun dan penyayang. Luar biasa ini adalah janji Allah bagi orang yang ziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas baca istighfar, memohon ampun, mengucapkan salam dan lain sebagainya. Karena itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk orang-orang yang berangkat haji, termasuk juga dalam kandungannya orang yang ziarah kepada makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma lil haj haj. Ya Allah ampunilah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan ampuni pula orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berangkat haji. Jadi kalau kita yang di tanah air yang tahun ini belum berkesempatan ditakdirkan untuk berangkat haji, ada caranya. Tatkala kita tahu dan kita menyadari bahwa diri kita banyak berbuat aniaya, berbuat maksiat kepada Allah. Ada satu jalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kita datang ziarah ke orang-orang yang baru pulang dari haji. Kita datang kepada mereka ziarah haji, kemudian kita minta doa dari mereka agar mereka memohonkan ampun bagi kita. Itu niscaya dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi kita yang berdoa Allahumma ufir lil haji waliman istaghfaralahul haju. Ya Allah ampunilah orang yang berangkat haji dan orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berangkat haji. Adapun menurut para ulama khususnya di kalangan para sahabat ada waktu-waktu bagi kita untuk ziarah haji. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga menurut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala waktu ziarah haji itu panjang. Yaitu baqiyatu min Dzulhijjah, sisa dari Dzulhijjah tatkala jamaah haji waktu selesai haji pulang. Ditambah dengan Muharram, ditambah dengan Sofar, ditambah 10 hari pertama di bulan Maulid Nabi alias Rabiul Awal. Jadi Robul Awal pada 10 hari pertama itu akhir dari batas kita meminta doa kepada orang-orang yang berangkat haji atau pulang dari ibadah haji. Masih lama sekali waktunya. Kalau hari ini kita masih berada pada bulan Muharram atau menjelang Sofar itu masih ada waktu satu bulan. Karena itu jangan dilalaikan. Kalau ada saudaranya, tetangganya baru pulang dari haji, sempatkan kita datang ke sana. Paling tidak minimal kita akan mendapatkan bacaan doa dari mereka yang diterima doa itu oleh Allah SWT pemohonan ampun dari mereka setahun selama kita dari haji yang dulu ke haji yang sekarang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini dapat kita praktekkan dan bisa kita amalkan sehingga niat kita untuk taqarrub ilallah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah benar-benar terwujudkan Allahumma amin ja'alallahu Ya Kun al-faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم